الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد sila dan mau gandum sama gandum juga. itu diperkenalkan sejak tahun 1900 21 yang ditulis oleh Ki Panji Roto. Panji Roto ini pun bukan nama aslinya, tapi nama samaran. Artinya penulis tidak mampu menunjukkan nama aslinya. Bersama itu juga tidak selang lama muncul buku serat Siti Jenar yang menjadi simpul manggali ke Gusti Jawa kalau di Aceh dipelopori oleh Hamzah Ansuri yang nanti ditentang oleh Abdul Rauf Singkel kalau di Jawa ditentang oleh Wali Sembilan buku Serat Siti Jenar ditulis oleh murid-muridnya Ki Panji Notoroto yang tidak lain adalah Sosro Wardoyo sama Hadi Wijoyo yang ketika itu juga mereka mengelola tabloid yang dengan bahasa Jawa Sanskerta Ariwati. Nah, ternyata serat Dharma itu ditulis oleh Ki Kolowadi juga bukan nama aslinya tahun 1830. Jawa 1908 Masehi pasca dua tahun setelah masuknya apa setelah dinobatkan apa 1800 silakan 1800 dari 1908 ada apa Pak? Eh, Bukan. Eh, VOC masuk Indonesia tahun berapa? 900? 1000? Iya, masih jauh. Ada apa? Budi Utomo tahun? Hah? Nah, itu. Ini mic yang begini-begini ini nggak bagus. Yang kabel bagus. Nah, kalau di ini pun tidak nama aslinya. Dia menulis buku ini. Namanya Gado Lucu. Siapa Gadolojo? Dalam versi penulisan ini, Gadolojo itu putra kerajaan yang jelek rupanya tapi pinter otaknya sekaligus pinter ngeyel, pinter banyol, pinter ngolok-ngolok orang. Ya. ya. Di sini kalau kita baca ya bagaimana kalimat eh, kalimat-kalimat itu muncul ya dan bahasanya pun corok semuanya. Di sini ketika ketemu Abdul Jabbar ya, dengan Abdul Arif, Ahmad Arif, apa yang dimakan tadi? Ya, tanya apa yang dimakan tadi, siapa namanya, serta di mana rumahnya. Disuruh menanyakan pula apa pekerjaan sehari-hari, pernah mandi atau tidak, kok badannya bersisik tidak mengerti aturan najis makruh haram hanya menuruti kesenangannya sendiri tidak takut neraka Ahmad Arif mendekati sambil menangis orang jelek saya mau bertanya ia berhenti sebentar siapa namamu sebenarnya dan dia di mana rumahmu yang tanya pelan jawabnya kadolucu namaku. Aku manusia, lelaki sejati, rumahku di tengah bumi. Jadi jawabannya aja sudah aneh. Mendengar jawaban gadolojo artinya gadolojo itu kemaluan laki-laki. Makanya Bapak tadi disampaikan oleh e, apa namanya Membawa acara mungkin kaget-kaget. Nah, Dharma Gandul itu nanti kita jelasin di akhir di setelah ini. Ini contoh dulu. Ketika gurunya terta eh, ketika guru tertawa bersama-sama terbahak-bahak, lupa statusnya sebagai guru yang harus dikuku dan ditiru. Pedas elek apa mas? Artinya pedas elek. Itu kan itu. Nama tidak lumrah seperti layaknya manusia. Namamu itu haram katanya. Mengapa semua pada terbahak-bahak mentertawakan apa kalian? Tanya Gadol Jumlah. Karena saking gelinya heran dengan namamu, Kiai Guru menjawab dan seterusnya. Ya, jadi pinter mengolok-olok dan memang bahasanya masya Allah. Jadi Ahmad Arif sama Abdul Jabbar ini dikesankan muslim yang jelek. Ya nama-namanya mau bagus, tapi ngomongannya coba beda selek. Terus apalagi di bawahnya jadi kotor jorok. Ya. Terus lebih jorok lagi buku ini ketika membahas ya kalau membahas masalah ideologi pasti lebih jahat, lebih jorok, lebih kufur lagi, lebih ini lagi. Bahas masalah bagaimana si Gadolojo ini nikah dengan istri-istrinya yang begitu banyak sekali. Ya. Eh, yang saya kira tidak perlu saya baca yang judulnya Gadolojo melanjangi istri-istrinya. Ini ini judulnya aja sudah corok. Jadi akhirnya dari salian dikomentari oleh beberapa ahli sastra. Di antaranya yang berkomentar adalah Dr. Kunto Wijoyo berkata, ini sastrawan Indonesia. Karya serat Gatorojo itu dikarang sekitar abad ke-16 saat itu masa kejayaan Islam yang dipelopori oleh Wali Songo sehingga sangat mungkin kalau hal tersebut sengaja dimaksudkan sebagai politik kultur untuk menghambat perkembangan Islam. Sebab karya itu bukanlah sebuah ajaran atau karya sastra yang berkualitas tinggi Kalaupun dalam surat tersebut terkesan logis Hal itu bukan karena hasil karyanya yang bagus Tetapi lebih kepada pengarangnya yang tendensius Serat Gadulojo itu dinilai sastra sastranya rendah Karya seperti itu hanya beberapa orang yang menyukainya karena tidak masuk akal masa pertemuan Gadolojo dengan Tuhan dikabarkan sejelek itu bahkan buku itu terkesan mempermainkan Tuhan ya bahkan MH Ainun Najib berkata Gadolojo itu bikinan manusia yang berdasarkan pada kebenaran filsafat bukannya berdasar pada kebenaran wahyu yang datangnya dari Allah ya. Dr. Suyatno Kartodirjo ini salah seorang eh, pakar sejarah yang pernah seminar juga sama saya. Ini guru besar untuk itu Universitas Solo itu UNS ya. Dia berkata, Gatolojo merupakan cerminan dari benturan budaya kendati kadang-kadang mencampur adukan antara hakikat kehidupan manusia dari pandangan Hinduisme, Buddhisme, dan Islam sinkritis. Apa itu Islam sinkritis? Yaitu Islam kultur yang memadukan antara Jawa dengan Arab. Sehingga diracik muncul Islam sinkritis. Tafsirannya pun tafsiran sinkritis semuanya yang penuh dengan nuansa sufistik. Oke. Okay. Nah, sekarang yang kedua Dharma Gandul. Dharma Gandul ini pembantu dalam bahasa wayang itu kuno kawan si Gadulojo. Ya, dia seorang yang sangat sakti mondro kuno sihirnya sangat hebat ngalahin e, apa namanya tukang sihirnya Fir'aun jadi Satri Mondo kuno ora tedas paluning pandi otot kawat balemusi kedek tapi <laughs> ya itu kesaktiannya. jadi kalau diadu dengan siapapun pasti kalah dengan demikian Darmo Gandul dengan Gandul lucu pasangan klop. Yang satunya turunan raja, pinter, tidak ada yang bisa nandingin debat dengan siapapun selalu menang. Kalau sudah dia menang, mengolok-olok lawannya. Nggak ada yang bisa mengalahkan bahasanya. Kalau mengolok-olok membuat orang sangat termalukan. Ini Gandolojo sama Darmo Gandul. Nah hadirin sekalian, kalau kita lihat buku-buku yang lahir pada tahun-tahun itu penuh dengan penghinaan Islam. Kenapa? Karena buku tahun-tahun itu tahun kejayaan mereka. Ya. Yeah. tahun 1912 Pertama berdirinya BKI. Kemudian muncul meledak tahun 1948. Kemudian parah-parahnya 1965. Yang ketika itu juga muncul beberapa tandingan-tandingan ormas Muhammadiyah berdiri tahun 1900 mana orang Muhammadiyah 12 Alhamdulillah. Kemudian setelah itu tidak lama muncul NU tahun berapa? 1900. Nah, Masya Allah, NU benar. Yang persis mana? Tahun berapa persis? Berapa? Oh, Masya Allah lebih dulu. Kemudian Al-Irsyad. Ya, ada orang Al-Irsyad. Mana ini Al-Irsyad Pak? Ini jangan ada orang al tapi nggak tahu tahun berdirinya al <laughs> Ini ketahuan keterlaluan. Nah, hadirin sekalian, kenapa muncul ormas? Karena sebetulnya ormas ini sudah ada, tapi bentuknya dulu visi-misinya perlawanan penjajah. SDI yang didirikan oleh Saman Hudi untuk mengkanter pengaruh VOC yang telah merajai dan menguasai perdagangan seluruh Indonesia, terutama rempah-rempah yang memang sejak zaman dahulu bahkan sebelum masuknya Islam, bahkan sebelum diutusnya Rasulullah, rempah-rempah Indonesia itu sangat diperlukan oleh orang-orang Arab. Terbukti ada makam yang tertulis tahun 475 yang digersih di Lerang, Fatimah binti Maimun. Berarti muslim, muslimah. Dan kalau melihat apa namanya eh, apa format kuburannya yang begitu panjang, ini bukan orang Indonesia. Bahkan di disinyalir adalah orang Palestina. Dan kalau kita lihat wali-wali yang ada di Jawa dari mulai Syekh Subakir, Alauddin, Jamaluddin, semuanya adalah Palestina berarti nyambung Rasulullah SAW apa namanya orang Arab yang telah dikatakan oleh Allah rihlatas syita'i wassayif syita ke Yaman musim dingin karena Yaman itu panas ingin ketika di sana musim dingin enak udaranya wassayif musim kemarau ke Syam yaitu tidak lain adalah Syam meliputi Suriah, Palestina, Lebanon dan Yordania sehingga di sana dingin sekali sehingga ketika musim kemarau musim panas enak udaranya bagi orang Mekah yang tidak terbiasa dengan udara itu memilih waktu itu untuk stabilitas badan dan untuk kesehatan serta rileksnya perdagangan. Nah dari sini baru ketemu hadirin sekalian eh, Daesh itu singkatan daulah Islamnya fil Iraqi Syam Ya, empat negara inilah yang disebut di dalam sejarah itu Syam. Syam itu meliputi Suria, eh, apa namanya, Palestina, Lebanon, sama Yordania. Terus kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ISIS Islamic State of Al Iraq was Syria. Sebetulnya Syria itu salah. Karena yang benar Syam. Syria itu hanya bagian daripada Syam. Dulu ISIL, ya, ISIL karena yang jadi target adalah Al Libanon. Kemudian supaya luas cakupannya menjadi ISIS atau Daesh. Itu nanti bahasanya di eh, waktu lain kapan-kapan kita bahas insya Allah tapi mungkin sudah eh, habis kalau musim lagi. Jadi ISIS ini temporer untuk kepentingan ya, politik dan juga isu-isu yang gampang hilang. Oke. Okay. Hadirin sekalian, terbukti ada komoditas yang langka dan sekarang pun sudah tidak ada yang itu jarang ditemukan di daerah lain kecuali adanya di Barus yang nama lain daripada Medan yaitu Kafur. Yang itu disebutkan oleh Al-Qur'an eh, aina yashrabu biha ibadullah yufajjih innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura dan kafur ini diberikan oleh Rasulullah sebagai rekomendasi untuk pewangian jenazah Berarti komoditas ini dikenal oleh orang Arab jauh-jauh waktu sebelum Rasulullah diutus. Sampai kita pun tahu sadar atau tidak sadar ketika bicara masalah kapur Paksiba baru nggak ada kapur Bali, kapur Jawa, kapur Pekalongan. Adanya kapur Barus dan Barus itu sudah ada sebelum Indonesia ada, bahkan sebelum Nusantara ada. Buktinya ada peta yang dibikin oleh salah satu eh, apa namanya sarjana geografi barat yang ditulis abad dua masehi ya bukan uh, Israel dua masehi di sana peta digambarkan India Timur ada Baruza sementara Nusantara itu baru ada setelah Fatih Gajah Mada dengan ayam muruknya karena Indonesia itu berubah menjadi bangsa hmm, mengalami perubahan tiga kali. Yang pertama Jawa. Semua orang Arab sampai sekarang pun mengenal Jawa kecil sama Jawa besar. Jawa besar meliputi seluruh Indonesia, timur India. Kalau bahasanya Ibnu Khaldun di dalam tarikhnya India Timur. Tetapi menurut Imam Ibnu Battuta Jawa besar. Jawa kecil meliputi Sumatera, Jawa, Bali. Ini Jawa kecil. Karena dulunya itu nyambung semua dan putus karena adanya gempa namanya gempa apa Tektonik. Nah, hadir sekalian siapa yang memberikan nama Jawa? Tidak lain adalah Haji ketika masuk ke Jawa menjajah dan mengalahkan Raja Jawa yang dikenal oleh sejarah dan baru kita ketahui adanya permanusiaan sejarah manusia sejak Dewata Jengkar tahun 68 Masehi dijatuhkan oleh Haji Saka. Kemudian budaya Jawa berubah menjadi budaya India dan bahkan tahunnya pun tahun Saka. Nah, sejak itulah disebut Jawa dari kalimat Towo. Towo itu berarti bahasa India, Towo, Jawa yaitu panjang. Ini pulau kok Towo banget. Gitu. Dari Sumatera nyambung sampai Bali nggak putus-putus sehingga disebut wano pulau cowok terus kemudian DJ ejaan lama menjadi c jadi cowok walaupun sebagian ahli sejarah mengatakan cowok karena di, di sana ada beberapa tanaman jawa wood sehingga disebut dengan Jawa dua versi ini yang mendasari nama Jawa Nah, dari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali lagi ke termogadun sama gaduljo atau gaduljo sama termogadun. Kalau kita melihat tahun lahirnya pada tahun-tahun krisis, ya, tahun pertama pun tahun 1830 itu tahun jatuhnya Islam. Ya, karena perlu diketahui sebagaimana yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Hasan Usimon Orang-orang yang lama beragama lama Hindu Buddha dengan kehadiran wali-wali sehingga orang Jawa masuk Islam, mereka sebetulnya tidak suka. Cuman ketidaksukaan itu ada yang terang-terangan dan masih menganut agama lama, ini jumlahnya kecil. Ada yang sekarang ini pura-pura masuk Islam, tetapi merusak Islam. Nah, gaya-gaya gadul lucu dan gadul inilah. Dan yang ketiga, mereka beragama Islam tapi tidak mau kafah, sempalan-sempalan dan separuh-separuh bahkan kadang-kadang memadukan antara Jawa dengan Arab sehingga muncul tadi Islam sinkretisme. Nah, yang masuk udhulu fisilmi kafah sama sekali tidak masuk hitungan apalagi akhir pemerintahan Raden Fatah Demaknya akhirnya diakhiri dengan suatu konflik pertikaian antara Islam murni pantai utara dengan Islam Jawa yang didalangi ketika itu oleh Sunan Kalijogo sama Hadi Wijoyo yang tidak lain adalah Joko Tingkir yang akhirnya pecah memindahkan kerajaannya ke Pajang. Sejak itulah negeri Mataram Islam yang notabene awal lahirnya adalah di Pajang mengiklankan secara resmi agama resmi negara adalah manunggaling kawula Gusti. Jelas ini bertentangan jauh dengan Islam yang telah diinginkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Sunan Ampel, kemudian dilanjutkan oleh Sunan Giri dan juga penerusnya sampai akhirnya anaknya sendiri Sunan Derajat mengembangkan Islam murni itu di Lamongan. Makanya Islam-Islam pesisir itu adalah murni. Lamongan yang walaupun kita lihat di sana banyak beberapa kelompok tradisi kalau sudah sisir pesisir di utara itu semuanya adalah Islam murni Gresik juga Gresik utara sampai akhirnya Demak yang ketika itu akhir-akhir pemerintahannya memang banyak dipenuhi dengan kelompok-kelompok ini yang akhirnya diperparah dengan pecahnya negara yang dipindah ke pelosok ke hutan. Sebetulnya Pacar dulu itu hutan. Secara akal sehat, pemerintahan yang sudah ber, beratus-ratus tahun, yaitu Demak, yang dikenal sampai Timur Tengah, bahkan Afrika, kemudian dipindah dan dikenal, ini merupakan suatu langkah kemunduran. Karena di samping Demak itu pantai, sudah ramai, sudah dikenal, lebih mudah untuk transportasi, maka harusnya di situ. Kenapa? Hanya masalah pertikaian ideologi yang akhirnya panjang pecah-pecah jadi empat ya. Coba bayangkan bagaimana awalnya dari Mangkunegara kemudian pecah menjadi Surakarta, pecah lagi menjadi Kartosuro, bolak balik aja ya. Setelah Surakarta berdiri maka mendirikan lagi persaingannya Kartosuro, kemudian lagi pecah lagi menjadi Mataram yaitu Mataram Islam yang berdiri di antara Jogja dengan Klaten yang akhirnya menamakan dirinya Amengku Buwono yang titelnya tidak tanggung-tanggung Mas Ngabeng Goreng Pasar Senopati Ingalugo Sayyidin Bantep Panotokomo ya yang mengiklankan dirinya menjadi Ratu Adil Rakyat Metu Gawa Bedil nah itu benar yang benar itu ya dan dia uh, memberikan apa namanya justice dialah menjadi uh, wakil Tuhan sehingga di muka bumi sehingga menamakan titelnya Hamangku Buwono. Hamangku itu artinya Bapak. Yang mangku yang gedong buwono itu bumi. Jadi yang gedong bumi. Tapi kalau Solo juga nggak kalah bagusnya Paku Buwono. Paku itu eh, Paku Buwono itu berarti nah bumi. Jadi pasak bumi. Makanya ada obat juga namanya obat basah bumi. Itu kan Jadi sama Pak Buwono. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tapi mereka juga melahirkan karya-karya bagus. Wayan yang e, ada dua versi, ya, Ramayana sama Mahabharata, yang bentuknya Hindu, Ramayana Buddha. Kemudian setelah diolah terutama oleh Sunan Kalijogo, maka ada Bunokawan Bahkan ditambah lagi Bagong. Bagong itu yang memberi nama adalah Mataram Islam. Ya, Bagong dari kalimat Bagyun yang artinya melampaui batas. Ya, itu nama Islam. Ya, Bagyun dari Bagong. Jadi orang yang melampaui batas itu bentuknya kayak bagong itu, epol-epol gendut, ya keberatan perutnya. Makanya untuk supaya hilang ini sifat yang dikuasai oleh nafsu, syahwat, ya, maunya enak-enakan, maka harus apa? Mengikuti semar. Semar itu dari kalimat semarun. Apa artinya? Semar itu paku. Semar itu begadang, Semar itu prihatin, Semar itu harus apa? Menyincingkan lengan baju. Maka kemudian ada fitrah seluruh yang sifat angkara murka itu harus ditinggalkan. Makanya fatru, fitru. Dari kalimat fatru, tinggalkan. Kemudian ada karen dari kalimat bayir, rubahlah. Sehingga bakom itu akan hilang kalau ada unsur semar, petruk bahrain. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini otak atike wong Jawa. Ya. Akhirnya otak batik gadung. Cok kali cok digali-gali kok cocok. Itu. Ini nah Hadirin sekalian di antara para ahli penulis masalah sastra Jawa atau masalah-masalah ini menengarai Gadoluncut Dharma Gandul ini ditulis oleh zindik yang tidak setuju dan kecewa dengan perkembangan Islam yang pesat di Jawa. Sehingga dia menjadi zindik, masuk Islam, mengatasnamakan Islam, tapi nyuntik dari dalam. Yang memang kita akui secara kuantitas dalam waktu singkat Islam menjadi mayoritas di Jawa dan ini eh, kita harus hargai, masya Allah pak, ya tidak mudah. Coba bayangkan dalam waktu singkat, ya tokoh-tokoh, ya dai-dai yang datang dari Arab maupun yang berhasil mengkader sehingga membuat Jawa dan sekitarnya itu menjadi Islam mayoritas. Walaupun catatan kelemahannya Islam kuantitas bukan kualitas yang akhirnya muncul tapi itu juga sudah bagus sehingga diri sekalian eh, dan memang oleh karena itu kalau kita lihat memang dakwah di Indonesia ya terutama di eh, di daerah daerah terutama Indonesia terutama di Jawa itu tidak bisa frontal ini hikmah yang kita bisa ambil petik dari perjalanan dakwah para wali songo. Ya. Coba aja bayangkan bagaimana Sunan Kalijogo walaupun Islam sudah merunyah, Islam sudah menjadi agama mayoritas, tapi mereka mengungkapkannya pun masih lembut sekali. Gitu. Dengan lir-ilirnya. Ya. للإيمان meyakini berbagai macam keyakinan sesat diungkapkan dengan bahasa tadi itu ya Dodo diroku kumitir beda Jadi hatinya orang Jawa disindir dalam bentuk sarung Sarungnya itu bedah di pinggirnya Tolong dodomono rumah tono Kanggo sembah alat untuk ibadah adalah hati diungkapkan ya memang kalau ibadah pakai sarung sarungnya itu kalau bolong-bolong nggak -bolong, sah ibadahnya mono rumah tono terus rawat dari sini ada sekalian juga antara dialognya Sunan Kudus dengan Sunan Ampel Islam yang dikembangkan Sunan wali-wali itu belum lengkap belum sempurna ya ketika Sunan Ampel mengkritisi cara dakwah Sunan Kalijogo apakah Cara dakwah itu nanti tidak menimbulkan bid'ah wahai Sunan Kudus. Apa kata beliau? Iya, Mbah. Tapi apa boleh buat? Orang Jawa yang seperti ini keyakinannya maka kita tidak bisa melakukan tindakan yang frontal. Apa kata akhirnya Sunan Kudus? Mudah-mudahan nanti ada generasi berikutnya yang menyempurnakan. Itu. Jadi yang Nasabian keliru kalau ada yang menganggap bahwa ajaran wali itu udah final. Itu yang keliru. Sehingga siapapun yang kritik diserang. Siapapun yang kritik langsung dituduh wahabi. Siapa yang sekarang ini mencoba untuk meluruskan langsung dipandang negatif. Ini yang nggak benar. Wong Sunan Kudus sendiri mengatakan mudah-mudahan nanti di akhir zaman ada kelompok, ada orang yang menyempurnakan. Iya. Dari bahasanya lagu Sunan Kalijoga juga Tondo mono rumatono kanggo kanggo sembah mengkusuri. Mumpung rembulan rembulane sindiran juga. Maksudnya Islam yang begitu bagus sinar benderang. Ayo sekarang mulai. Ini mumpung mayoritas peluang besar. Nah mumpung jembar kala kalangan nih. Kita sekarang masya Allah ke Bali muda, ke Sumatera muda, ke ini mana keirian jaya mudah untuk dakwah. Ayo, jangan malas-malas. Nunggu nanti sempit kalangan di repot. Ya. Betapa sulitnya dakwah di Cina. Subhanallah. Coba bayangkan dari sekalian, di Cina itu boleh belajar Quran. Al-Quran aja Pak. Nunggu umur 60 tahun. Sebelum 60 tahun nggak boleh belajar. Coba. Ya kalau nyampe itu. Nah, kalau begitu mau mutiar. Gitu. Dan itu saya nggak Saya dua kali ke Cina, ketemu beberapa muamal Belajar Quran saja itu nunggu 60 tahun. Apalagi ngaji, Pak. Terbukti kan? Saya ketika itu sholat Jumat sama salah satu eh, ya, kepala atas pertahanan di sana, ya itu turunan China Muslim setop dianggapnya orang Cina nggak boleh sholat Jumat nggak boleh itu haruslah itu oh ini orang Indonesia boleh masuk karena di sana boleh sholat Jumat sudah ditetapkan masjidnya ya masjid-masjid yang sudah ditetapkan untuk orang Cina asli boleh sholat di sini sini sini selain itu nggak boleh Kota Ini iya, Alhamdulillah Mumpung jembat kamanane Mumpung padang rembulane Mumpung jembar kanane Nah itu kan Mumpung Jadi manfaat tapi ya itu kadang-kadang lebih apa lagunya daripada dakwahnya. Eh sama tombo hati. Banyak kan orang lebih apal tombo hatinya daripada Qurannya. Padahal yang jadi tombo hati limo kan apa? Nojo Quran dengan anganan sak nih. Quran nggak pernah dibaca. Lebih apa lagunya daripada Qurannya. Ya nggak tetap hatinya rungsep. <laughs> rungsep. Ya, weteng ingkang kuwe dikir wengi lakonono terus kemudian eh, yang keempat eh, poso wet weteng kang kuwe nah terakhir wong kang soleh musuwono musuh kenyataan itu wong kang soleh musuwono kalau ada orang soleh nggak pernah di ini dukung musuh kan musuwono ya, contoh aja presiden pinter di Indonesia itu nggak laku. Ini kan ngomong kang baik musuh. Nggak laku, laku ya. Ya Habibie aja terpelanting. Gitu, nggak cocok. Makanya eh, pernah ada kiai besar. Ini contoh kecil bagaimana orang Indonesia itu aneh wal wal ajaibnya. Ada kiai besar salah satu mahasiswa di Medina semangatnya menghadiahi buku, buku kitab, kitab. Mudah-mudahan manfaat untuk sang kiai berdakwah. Apa tanggapan kiai itu, Mas, Mas? Di Indonesia itu dakwah nggak butuh buku gede begini, coba. Jadi nggak penting gede-gede begini. Itu kenapa? Karena Indonesia itu dakwahnya masih butuh yang seger-seger lucu-lucu, yang aneh-aneh, nggak butuh buku. Cukup melihat daun pepaya aja buat bahan ceramah cukup kok. Ya kan gitu. Hadirin sekalian, kenapa Allah menciptakan daun pepaya seperti jari manusia? Loh kan? Bahan juga. Wah nanti dewa atik, godak gadek gadok sehingga ini semuanya memberikan pelajaran buat kita supaya syukur sama Allah la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid itu aja jadi ayat montang manting ya, itu apa itu terus lainnya kalau sholat yang keluar inna sama kulhu nah itu jadi ayat yang keluar banyakkan la in syakartum kalau sholat inna sama kulhu itu aja hatta terawih pun surat paling favorit Ibaratnya MU sama Barcelona. Sering keluar. Nah, di antara penyimpangan serat atau tafsir gado lucu ketika bertemu dengan dua orang penyabit rumput yang beragama Islam yaitu Suto sama Noyo. Jelas ini nama sindiran juga. Gadolucu menyampaikan pendapatnya tentang arti agama Menurut tokoh fiktif beraliran zindik ini yang disebut agama adalah agama itu bebas, sesuka orang hidup dong. Biarpun agama Cina, jika tulus lahir batin, sungguh akan diterima. Jadi kalau begitu, guru yang mengajari kamu itu salah. Itu agama kafir. Agamaku yang suci, yaitu agama rasa. Kalau ingin tahu agama rasa, yaitu agama yang menuruti perasaan yang dirasanya, yang dirasakan hati rasa badan dan rasa lisan itu semua aku turutin rasanya manis gurih pedas asin masam kecut pahit dan getir semua kalau kamu tak tahu yang aku maksud pantas kamu tidak punya budi nama tidak apalagi rasa tak tahu makna yang diucap tak tahu tujuan yang diharap ini pernyataan gado lucu sama suko sama noyo tentang agama berarti ada misalnya liberalisme itu sudah muncul sebelum ulil absurd zaman teman-temannya dengan jilnya sudah lama ya sudah lama dan juga dengan sekalian sebetulnya ke, apa namanya proses penyatuan agama itu sudah lama juga bahkan pernah dilakukan oleh Kertanegara bukan Karta ya kalau Karta itu Kutai Kertanegara raja mana Pak Kok mau coba ya? Eh? Nah ini mana pak? Kok Mataram? Ini namanya asal. Iya. Yang ayat mana? Betul. Jadi di Indonesia setelah dia bisa menyerang Kediri terbunuhnya Jaya Katwa, maka dia menguasai kerajaan itu semuanya. Nah, dia juga akhirnya kena konflik ideologi. Makanya Indonesia itu kalau nggak perang saudara, hegemoni kekuasaan, konflik agama, itu aja yang membuat lemah bangsa kita ini. Makanya kenapa Mataram Hindu itu lebih cenderung stabil menguasai di Jawa sampai 10 abad karena tidak ada konflik ini. Makanya akhirnya lihat terlepas dari penyimpangan agama Hindunya, pembangunan agama eh, pembangunan lancar. Coba bayangkan karya ya dari apa namanya perambanannya Kemudian ada karya e, lagi apa namanya Borobudurnya. Ini nggak mudah. Coba Pak bayangkan setahun itu artinya di tahun-tahun itu ada bangunan yang semegah itu. Nggak gampang. Itu ketika tahun itu Eropa punya apa? Amerika punya apa? Nggak punya apa-apa. Liberty itu baru kemarin. Itu nggak aneh. Makanya cenderung pembangunan itu stabil. Cuma sayangnya bangunan-bangunan seperti ini atau karya-karya yang hebat seperti ini dikhurafatkan oleh orang Jawa. Contoh aja Candi Prambanan itu dirikan semalam coba sehari semalam. senior mana yang mau niru? Dijamin deh, nggak kebakar. Padahal menurut penelitian Raffles diprediksi maka Candi Prambanan itu mengalami tuntas sempurna proses selama 150 tahun. Jadi pembangunan renov, pembangunan terus sampai menjadi sempurna. Candi Borobudur 265 tahun. Proses pembikinan master plan-nya aja 25 tahun diprediksi. Ya contoh aja Candi Roro Jonggrang. Coba Mas, seribu candi semalam. Coba. Anak tampan deh, insinyur mana yang bisa? Akhirnya apa? Walaupun di sini ada karya bagus, tetap aja anak cucunya tetap aja nggak nggak pinter-pinter. Kenapa? Dihurufatkan semalam Padahal tukang bikin patung kepala aja seminggu nggak selesai ketak gitu. Itu ini semalam kurang satu adanya roro jumlah jadi patung. Ini kan nggak ilmiah semuanya. Ini harusnya disingkirkan. Contoh aja dari saya masuk juga ke Islam. Coba bayangkan ada di sekalian di cerita Wali Soma itu muncul bagaimana proses menara kudus di, disebutkan dalam hikayat itu Menara Kudus ini dibeli Sunan Kalijogo, Sunan Kudus ketika haji di Mekah. Coba Menara setinggi itu dibeli dari sana. Ceritanya gimana? Kalau pakai kapal masuk akal lah. Tahu nggak? Ceritanya menaranya itu dikecilkan serut. Kemudian setelah itu diwadai ando. Ditenteng sampai cowok, diolor Akhirnya jadilah menara kudus. Belum Siapa yang akan bisa niru? Ya. Dan anehnya ini dipertahankan cerita ini. Makanya di buku saya mitos Wali Songo nanti kita akan luruskan. Yang lebih aneh lagi di sekalian sampai hari ini kalau antum sekarang ini ziarah Wali Songo ke, ke Masjid Demak. Masjid Demak itu sampai hari ini dan sejak dibikin itu tiangnya empat. Yang namanya tiang masjid juga empat. Susah untuk dibikin sembilan. Tapi ceritanya apa? Ceritanya masjid apa mak itu dibikin oleh Wali Songo dengan urunan masing-masing wali satu tiang. Nah ketika itu Sunan Kalijogo terlambat karena dia belajar berguru ke Sumatera ke Kiai Suto Baris. Akhirnya Padahal peresmiannya itu malam Jumat. Datangnya kapan? Asar kemis. Waduh, bingung ini. Coba asar. Gimana ceritanya? Akhirnya tatal berserakan di di apa namanya? Ditata sama Sunan uh, apa namanya Kalijogo. Walhasil jadilah tiang tatal. Padahal sampai hari ini tiangnya itu nggak ada tatalnya nggak tahu tatalnya di mana, tiangnya di mana. Nggak nyambung. Yang secara logika itu loh Pak, sampai hari ini tiangnya itu empat. Kenapa? Cerita tiang sembilan, tiang sembilan itu terus digulirkan. Nah ini yang harus perlu dicerahkan. Karena memang sejarah ini, penulisan sejarah di Indonesia itu paling susah. Coba aja bayangkan G30 SPKI yang baru kemarin aja susah untuk diurus, usut mana yang benar. Apalagi yang zaman ratusan ribuan tahun. Karena rata-rata rujukannya itu dongeng. Rujukan pokok sejarah Islam, eh, sejarah Jawa, terutama Indonesia itu empat. Yang pertama adalah para raton. Itu dongeng hikayat murni. Jadi hurufat pak. Contoh aja bagaimana ceritanya Joko Tarub ketemu bidadari mandi. Menyampe Jawa itu loh bidadari. Itu iya kan terus kemudian bidadarinya dicolong kainnya itu loh Pak. Akhirnya semua bidadarinya bisa balik, yang nggak punya baju nggak bisa balik. Nah itu kan masa Allah dari mandi di sendang. Apa nggak takut puding <laughs> kena? gitu kan gitu. Sendangnya sendang Jawa itu di daerah Jawa. Airnya nggak bagus daerah-daerah utara itu. Itu dijamin itu balik ke surga itu hilang rupa <laughs> gitu kan gitu akhirnya mengeluarkan sayembara siapa saja yang bisa menemukan kain saya membalikkan kalau perempuan saya jadikan saudara akrab di surga kalau laki jadi suami saya akhirnya Joko Taruk menyerahkannya akhirnya nikah sama Joko Taruk lahirlah ah, apa namanya anak yang subhanallah perempuan anaknya juga sakti hamil secara baik tiba-tiba sehingga menurunkan Joko tingkir. Akhirnya sekarang Joko bodoh. <laughs> eh Joko-Joko yang penting Joko. Itu kan gitu, Joko taruh, Joko tingkir apa Joko bodoh. Nah ini harus gitu. Nah yang kedua negara kertagama. Negara kertagama ini agak mendingan karena ditulis oleh apa namanya empu tanpa e dan tolong diperhatikan ada Empu dengan E itu nama ini tukang bikin senjata contoh Empu Gandring E Empu tanpa E yaitu sarjana contoh Empu Tantular nah ini ditulis ditulislah nah, yang kedua babat eh, yang ketiga babat tanah Jawi dan yang keempatnya dokumen sampukong. dokumen sampukong ini juga kacau balau kenapa semua wali itu turunan Jawa eh turunan Cina semua wali nah Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Perdebatan dengan Kiai Kasan Basri berlanjut. Ya, kata lucu ini perdebatan dengan Kasan Basri seumpama Allah marah. Benci kafir murtad kepada Sang Yang wiji Yang demikian itu berarti Tuhanmu tidak punya budi. Senang membuat kesusahan mengadu-adu orang Islam dengan orang kafir. Berbeda sekali dengan Allahku Lengkap sekali gunanya. Menuruti semua keinginan umatnya. Tidak ada kafir Islam. Berbeda-beda yang beragama. Siapa yang berganti agama, menolak agama lama, itu kafir namanya. Sebab menolak kodrat yang wiji. Agamamu itu kubur, menolak leluhurmu seperti menolak kodrat yang agung. Doamu sia-sia, menjemput yang widi. Kamu bicara-bicara, jika kafir sukmanya masuk api. Sukmanya orang Islam masuk surga. Apa kamu sudah mengalami mati? Tahu surga neraka tempatnya di mana? Ini jelas pelecehan terhadap Islam. Tadi liberalisme, sekarang pelecehan Islam. Mendengar celotehan Gatulucu itu, Kiai Kasan Basari menjawab singkat itu yang di dalam kitab kitabku. Mendengar jawaban singkat tersebut, Kata lucu semakin merajalela Sambil tertawa terbahak Dia melanjutkan bicaranya Kamu santri keparat Percaya dengan tinta yang tertumpukan di dalam bukumu Nyontek bukunya orang seberang Yaitu Arab maksudnya Di sini menunjukkan bahwa Arab itu dianggap musuh Islam Arab itu dianggap lawan Bukan tinggalan Bukan tinggalan naluri Dan tidak memelihara buku dari naluri di dunia ini jangan cuma melafalkan suatu menyembah umat kami berdoa dan menghafalkan huruf alif lam ya menyembah e, semua alif lam mim maksudnya Quran semua itu hanya lafaz di dunia kamu harus mengetahui asal asalmu hidup sama mati sampai mati malah sekarang kamu banyak berbuat keliru dalam menerima dan mendatangi asalnya waktu seperti subuh, duhur, asal, maghrib serta isya Sesungguhnya tidak berguna hidup mempunyai hidung dan mengetahui waktu, sebab jika demikian kamu itu hanya menyembah waktu, tidak menyembah pada yang membuat waktu. Menjelang akhir perdebatan tentu saja di dalam hidup itu Kiai Kasan Basri berada dalam posisi kalah. Seolah-olah Gatulucu juga seorang yang mengetahui adanya Allah. Lalu Kiai Kasan Basri berkata, tetapi kamu tidak sembahyang. Perlahan Ganelucu menjawab, sembahyang terus-terus, tidak putus-putus. Sujudku, sujud ingat kiblatku, tengahnya bumi. Bersama nafasku sujudnya, nafasku keluar ubun-ubun, solatku kepada Allah, keluar dari otakku, sembayangku kepada Allah, yang keluar lesanku, sembayang kepada Rasulullah. Yang keluar dari hidungku, ini zat pertandanya, itu talinya hidup, semua dari nafasku setia menyebutnya. Ini jelas pandangan-pandangan Gadolucu, pandangan tentang agama nampak dalam perdebatan dengan kedua orang penyabit rumput. Suto sama Noyo menunjukkan Gadolucu mempunyai pandangan wahdatul adian, wahdatul wujud yang kental dengan pemikiran liberalisme dan pluralisme agama. Padahal agama adalah ciptaan Allah yang diatur sebaik mungkin untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Yang ini yang tadi saya katakan Kertanegara yang akhirnya juga membuat agama namanya Siwa Buja. Siwa mewakili Hindu, pu mewakili Buddha, c Jawa yang animisme dinamisme. Tapi akhirnya ketika diserang oleh Genghis sebagai balasan atas pengguntingan telinga oleh eh, apa namanya eh, Raja Mojo, eh, Raja Kediri ketika itu siapa? Siapa Pak? Ya, Genghis Khan Jayakatwa. Karena ketemunya Kertanegara akhirnya Kertanegara yang diobrak-abrik tidak dibela oleh orang Hindu, juga tidak dibela orang-orang Buddha, juga tidak dibela orang Jawa. Akhirnya mati ngenes. Itu. Nah, sekarang pada zaman eh, era Orde Lama pun ada gagasan Nasakom NASAKOM ini sebetulnya pengulangan Kertanegara ingin menyatukan faksi-faksi dan juga disharmonika eh, bernegara. Akhirnya Nas nasionalis, Kom komunis, terus kemudian Islam Nasakom, ya nasionalis Islam komunis. Ini juga muncul ternyata di era pasca reformasi Islam jaringan Islam liberal sama. Jadi ini sebetulnya bukan produk baru. Di awal perdebatan Gatolucu mengatakan bahwa surga neraka belum tentu ada karena itu belum terjadi. Sesungguhnya keberadaan surga neraka itu belum bisa dibuktikan karena yang mengatakan belum pernah mengalami mati. Oleh karena itu Gatolucu tidak percaya terhadap adanya maha, yang maha kuasa dan adanya alam akhirat alias atis seperti kaum Dahriyun ini. Sesungguhnya ajaran Islam yang sangat menegaskan tentang perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir, sementara Gadolucu menganggap istilah mukmin dan kafir sebagai bentuk gerakan adu domba. Allah antar manusia, jadi Allah kita itu suka ngadu domba. Ya, sehingga ada muslim ada kafir sehingga perang terus. Ini Tuhanmu itu, Allahmu itu suka ngadu domba. Gadolucu tidak menyamakan antara orang yang beriman dengan sang pencipta dengan orang yang tidak mengakui adanya sang pencipta. Keganjilan pemikiran dan pendapat gadolus ini masih diikuti dengan anggapan yang aneh bahwa agama yang lebih lengkap karena semua agama diterima dengan baik. Padahal eh, inna, eh, inna, inna dina Islam. Islam kafir itu salah. Tetapi dia mengatakan orang yang berbeda agama itu kafir, anehnya orang murtad dari agama Islam tidak boleh dikatakan kafir. Jadi orang yang pindah agama lama ke agama baru yaitu Islam dikatakan murtad. Tapi anehnya orang yang sekarang ini pindah ke agama lain dari Islam tak boleh dikatakan kafir. Sementara orang yang murtad dari agama Hindu, Buddha atau Hanisme kemudian masuk Islam diponis kafir oleh dia. Ketika cuma menganggap Islam mengadu domba dengan dikotomi Islam kafir, Kiai Kasan Basri mengatakan bahwa itulah yang tertulis di dalam Al-Quran, tetapi setelah itu malah dia kasar, kasar, ya, mengatakan bahwa pimpinan pondok pesantren terkenal tersebut adalah Kiai Keparat yang hanya percaya pada tinta yang tertumpuk di uh, di atas kertas. Al-Quran hanya dianggap nyontek bukunya orang seberang. Jelas ungkapan kasar dan penuh hujatan semacam ini tidak mungkin keluar kecuali dari golongan zindik yang khawatir melihat perkembangan Islam yang dikatakan Sunan Kalijogo sudah ijuru yuru Pandangan Gatoloco terhadap syariat Islam khususnya tentang sholat sangat nampak sekali karakter golongan zindik pada umumnya. Gatoloco mengatakan bahwa orang Islam yang taat menunaikan sholat lima waktu dikatakan hanya menyembah waktu, bukan menyembah yang membuat waktu. Padahal sholat merupakan ibadah wajib yang memiliki tata cara yang jelas menjadi ciri utama orang Islam dan menjadi rukun Islam yang wajib ditunaikan secara disiplin oleh setiap muslim. Bahkan barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat diponis kafir berdasarkan ijma para ulama. Dalam perdebatan berikutnya, Gatoluncu menunjukkan, ya, menunjukkan bahwa dirinya seorang beriman. Tetapi ketika, ketika Kiai Kasan Besari menanyakan, mengapa Gatoluncu tidak sembahyang? Dijawab bahwa dia sembahyang terus menerus, namun yang dimaksud sembahyang menurutnya bukan seperti yang dituntutkan oleh agama Islam, tetapi sembahyang menuruti kemauan diri sendiri sesuai dengan selera hawa nafsu yang dalam versi Siti Jenar adalah sholat daim dengan demikian uh, serat Kadolucu sebagaimana komentar Dr. Punto Wijoyo, MH Ainun Najib dan juga beberapa pakar yang lainnya ahli uh, sastra merupakan sastra yang sangat corong tidak patut untuk di apa namanya kembangkan apalagi ajarannya yang nuansanya wahdatul wujud kesatuan Tuhan wahdatul adiyat kesatuan agama dan pelecehan terhadap simbol-simbol agama terutama Al-Quran dan mengingkari adanya surga neraka dan yang lainnya yang sangat tidak pantas untuk kita eh, iakan kalau seandainya dia itu muslim maka yang benar sebagaimana yang disinyal oleh Profesor Dr. Hasan Simon dia adalah seorang zindik yang masuk pura-pura beragama Islam tetapi menyuntikkan virus-virus racun-racun permusuhannya atas nama Islam sehingga tidak banyak orang yang akan menolaknya <clears throat> antipati dan memusuhinya kalau non muslim yang melakukan ini mudah diajak habis perlu bikin eh, apa namanya baru bikin film fitnah aja sudah reaksi umat begitu dahsyat ya, tapi kalau mengatasnamakan Islam itu rata-rata aman.